Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Disimak baik-baik yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab didengarkan. Terakhir kita baca ada seputar syafaat. Terakhir yang kita baca seputar apa? As-syafaah. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang umum, syafaat yang apa? Khusus. Syafaat yang khusus yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu diantaranya syafaat Rasulullah SAW untuk penduduk surga agar masuk ke surga. Mafhum? Karena ketika mereka nyebrang jembatan, berhasil nyebrang itu nggak langsung masuk surga. Masih menunggu surga dibuka apanya? Pintunya terlebih dahulu. Siapa yang buka pintu surga? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu khusus. Yang kedua, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. Siapa namanya itu? Abu Talib. Namanya siapa? Eh, naam, Nazri. Abu Talib paman Rasulullah siapa namanya? <coughs> Abdul Manaf namanya Abdul Manaf. Itu khusus. Tapi syafaat yang bagaimana ini? Eh, Muhammad Madiun, syafaat yang mengentaskan dari siksaan api neraka atau hanya memperingan adab aja? Memperingan. Namanya apa namanya? Syafaat li takhfif. Mafhum? Nah, bagaimana bentuk adabnya meringan di neraka? Muhammad Ridho Jadi timpakan kepada pamannya Rasulullah SAW bagaimana adabnya bagaimana? Hingga Naam, itu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih walinya billah. Allahu musta'an. Yang kedua, syafaat yang umum. Syafaat yang umum, syafaat untuk siapa, Farid? Untuk siapa? Untuk Ayo, untuk orang mukminin. Ayo nah, untuk orang-orang mukminin Orang ahlu tauhid, paham ya itu semuanya nah barakallahu fiik mereka dapat. Nah, siapa aja yang bisa memberikan syafaat di situ? Kan umum. Paham ya? Yang bisa dikasih syafaat hanya orang yang beriman. Eh, dari kalangan muwahhidin dan ahlu kabair. Tapi masih mukmin dia. Nah, siapa aja yang bisa memberikan syafaat siapa aja? Selain Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ada yang lain enggak? Ada yang lain enggak yang bisa memberikan syafaat? Umum loh. Yang umum siapa selain Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat? Orang orang mukminin terus para malaikat terus para nabi yang lain kan? Ewa. Jadi selain Nabi kita Muhammad SAW ada para nabi yang lainnya, orang-orang mukminin, kemudian para orang-orang saleh, ya kan? Jadi digaris semuanya itu para nabi, orang saleh, kemudian enam orang-orang mukmin yang lainnya bisa memberikan syafaat di situ. Para malaikat pun juga bisa. Karena umum, cuman diberikan persiapan syafaat ini? Orang kafir dapat orang kafir? ada apa. Dalilnya. Oh ini bapakku ini. Tak kasih syafaat biar masuk ke surga. Nah. Bisa enggak? Dalilnya mana dalilnya? Pendek, simpel, padat. Orang-orang kafir itu nggak ada manfaat sama sekali yang syafaat untuk mereka. Mereka akan dapat syafaat sama sekali. Walaupun yang ngasih syafaat itu anaknya, saudaranya, perhatikan, anaknya, saudaranya ataupun istrinya akan dapat orang kafir. Dalilnya mana? Atau dengar? Eh, sampaikan apa? Antum tahu dalilnya? Apa? Eh, itu ada. Tanda itu ada, enggak usah pakai panjang-panjang. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Dah. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka orang kafir syafaatnya orang yang syafaat. Walaupun anak sendiri, walaupun bapak sendiri enggak akan bisa. Mafhum? Naam seperti itu. Kemudian barakallahu fiik ahlul kabair Ahlul kabair yang ahlul kabair, tapi dia masih punya benih-benih tauhid, masih punya benih-benih keimanan. Kalaupun nanti dia azab kekal enggak di dalam neraka? Eh barakallahu fiik. Hmm, Ibrahim kekal enggak? Orang penjudi, pemabuk, penzina dia. Pengedar sabu-sabu. Enggak sembarang lagi. Pemabuk, penjudi, penzina. Dosa besar kan? Nah, nanti kalau masuk neraka dia azab kekal enggak? Dosa besar loh, besar loh. Hah? Kekal nggak? Kekal. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagaimana kalau nggak kekal? Tergantung siapa? Eh, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan kelompok kelompok apa yang mengatakan kekal selama-lamanya, gak ada bersyafaat, masuk neraka kekal selama-lamanya. Kelompok apa itu? Izan Mu'tazilah dan Khawarij. Kita baca sekarang. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah bagian bawah itu Al-Khawarij wal Mu'tazilah yang faun syafa'at fi ahli kabair. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka meniadakan syafaat pun laku dosa besar, li'annahum yahkumuna 'ala murtakibil kabirah bil kufri karena mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan kekufuran fala tanfa'u musyafa'in maka tidak bermanfaat syafaat di sisi mereka wa yaqulun dan mereka mengatakan man nar la yakhruj minha lihat ini mereka mengatakan ini barang siapa yang masuk neraka niscaya tidak akan keluar darinya selama-lamanya Allahul musta'an ini pendapat siapa Mu'tazilah dan Khawarij wa hadza batilun ini madhab yang batil bal man dakhala an-nar min ahli tauhid wa ahli iman disimak baik-baik ini bahkan orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid wa ahli iman dan ahli iman fa innahu yakhruj minha dipahami ini bahkan orang yang masuk ke neraka dari kalangan ahli tauhid dan ahli iman maka semuanya dia akan keluar dari neraka tersebut wala yukhlat fiha abada dan tidak kekal dia tidak dikekalkan di dalam selama-lamanya innama yukhlat finnar ahlul kufri wasir lihat ini akan tetapi yang dikekalkan dalam neraka adalah ahlul kufur orang-orang kafir wasyirk dan orang musyrikin wal billah sudah paham ini dibedakan adapun orang-orang mukmin eh, orang-orang ahlul tauhid walaupun dimasukkan ke dalam neraka itu enggak kekal Nanti ada habisnya waktu penyiksaan. Sesuai dengan kadar apa? Dosanya. Ujung-ujungnya Allah Ta'ala apa? Nam entaskan dari neraka dimasukkan kemana Surga. Mafhum? Nam. Bukan dikekalkan. Kita lihat sini. Amma ahlu tauhid wal mutnib al mutnibun. Adapun ahlu tauhid yang mereka mutnibun apa mutnibun pelaku dosa. Mutnibun itu pelaku dosa. Adapun ahlu tauhid yang mereka ada pelaku dosa, wa ashabul kabair pelaku dosa besar fa innahum wa in dakhalun nar bidzunubihim maka sesungguhnya mereka walaupun masuk neraka dengan sebab dosa mereka fa innahum la yukhladuna nar maka mereka tidak naam kekal di dalam neraka mafhum jadi mereka tidak kekal dalam neraka walaupun masuk itu pun apa diadab sesuai dengan kadar apa dosanya tapi ujung-ujungnya Allah taala selamatkan nanti dimasukkan ke mana ke surga. Dipahami baik-baik. Bal yakhrujuna minha imma bi syafa'ati syafi'in penting ini. Bahkan nanti mereka-mereka ini akan keluar dari neraka tersebut dengan syafaatnya orang-orang yang dengan syafaat satu. Wa imma bi rahmatin arhamar rahimin. Imma dengan rahmatnya zat yang maha penyayang, rahmatnya Allah Ta'ala. Wa imma bi nihayati azabim. Imma dengan habisnya waktu siksaan untuk mereka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau sudah selesai siksaan, dimasukkan ke mana? Surga. Bisa dipahami? Naam. Jangan sampai gagal paham ya. Fa yakhrujuna minan nar kal fahmi muhtariqin. Maka mereka keluar dari neraka seperti arang yang terbakar. Antum tahu arang yang terbakar yang masih menyala-nyala itu, yang warnanya jingga, nah seperti itu. Au kasyai aswat min al-ihtiraq, atau seperti sesuatu yang hitam yang disebabkan karena terbakar ya arang, arang yang hitam itu yang tidak menyala. Paham ya? Seperti itu. Udah benar-benar teradab wa'iyad billah. Fayulqunan, fayulquna bin nahrin ala babil jannah, kemudian mereka dicelupkan, mereka dicelupkan dimasukkan ke dalam apa? Sungai yang ada di pintu surga. Yuqallahu nahlul hayah, dinamakan sungai kehidupan. Masya Allah Lihat ini. Dimasukkan, dicelupkan ke sungai yang ada di apa? nah barakallahu fiik terletak di pintu surga, kemudian apa? Nah, barakallahu fiik dicelupkan di sungai tersebut dinamai dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Masya Allah. Fatanbut atsabuhum kemudian ternyata jasad-jasad mereka tumbuh. Summa yudzannahum binuhul jannah. Kemudian diizinkan untuk mereka masuk ke surga. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, pelaku dosa besar itu barakallahu fiik di dunia tidak kafir tapi bagaimana dunia? Difahami baik-baik. Ahlu sunnah wal jamaah. Al-firqatun nadiyah. atau taifatul mansurah. Meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di dunianya bagaimana Iqbal? Pelaku dosa besar di dunianya kafir atau bagaimana? Apa? Mukminun naqsul iman, masih mukmin berkurang keimanannya. Asin bi maksiatih, mukminun bi imanih tapi kafir enggak? Ibrahim melakukan dosa besar loh. Kata khawat kafir katanya. Kafir enggak? Ewa, itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Mu'tazilah pengikutnya Wasil bin Atha al ghazal Bagaimana menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar? Ewa, la mu'min wala kafir, lakinnahu fi fi manzilah baina Tain. tapi dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Inilah yang bikin orang bingung. Dibilang mukmin enggak mukmin, dibilang kafir enggak kafir. Ketika mati meninggal dunia mau dikubur kemana gitu loh. Dikubur bersama kaum mukminin enggak mukmin. Dikubur sama orang kafir enggak kafir. Dikubur tengah jalan ganggu. Dicampakkan gitu aja nanti juga ganggu. Bagaimana coba? Peningan kan kepalanya. Ini kelompok sesat seperti itu, bikin pening aja. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fiik, kalau bercampur enggak masalah karena enggak ada tempat lain. Daripada nggak dimakamkan, lebih ganggu lagi kan. Kesimpulannya barakallahu fiik, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat yang tepat dan benar. Ada pun di akhirat. Nah, kita tutup dengan ini, ada pun di akhirat. Bagaimana? Pelaku dosa besar, pemabuk, penjudi, penzina, pelatur, paham ya? Pelakor, eh? nah pebinor, paham ya? Nah, nah itu semuanya para kalafik masuk ke neraka kekal atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Izan. Nah, terus? Eh? Dah, kasih kesimpulan aja. Pelaku dosa besar di akhirat bagaimana hukumannya? Maksud neraka? Ambil intinya aja, set, nah selesai. Di dunia nggak kafir, di akhirat Kalau tidak salah pernah sebutkan berkali-kali itu ya. Pelaku dosa besar bagaimana hukum di akhirat? Hukumnya ini, ini, ini, dah, dah. Hukumnya ini. Kalau begini, begini. Kalau begitu, begini. Nah, itu aja. Eh, eh? Jangan pakai ungkapan itu. Kalau pakai bahasa desa nggak masalah juga. Antum ingat nggak Sufyan? Apa? Itu paham, tidak kekal paham. Cuma anak ngambil intinya set itu aja. Hukumnya bagaimana? Kalau menurut orang Mu'tazilah, ya kan? Sama orang-orang apa tadi? Khawarij masuk neraka kekal. Nah, itu. Menurut Ahlus Sunnah bagaimana? Kita katakan masuk surga keliru. Kita katakan masuk neraka keliru. Ada kalimat yang pendek, simpel, padat. Antum ingat? Apa? Ingat nggak? Kalau nggak ingat yang lainnya. Ayo antum Hasan. Nah itu ada tahta masyiatillah. Itu aja bapaknya. Tahta masyiatillah. Jangan sampai keliru. Antum bilang masuk ke neraka keliru masuk ke surga keliru, tapi di bawah kehendak Allah taala. insya 'adzabahu wa insya ghafara lahu. Itu ada. Jika Allah telah menghendaki mengadab akan diadab. Jika Allah telah menghendaki mengampuni akan diampuni. Dah. Ingat-ingat ya, pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Masuk ke neraka, masuk ke surga atau bagaimana? Di bawah kehendak Allah taala. Tergantung kehendak Allah taala. Itu ada. Jika Allah telah menghendaki menghendaki diadab, adab sesuai kata dosanya, nanti dimasukkan surga ujung-ujungnya. Kalau telah menghendaki diampuni, diampuni langsung masuk ke surga. Masya Allah. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Diyakini, dipahami, jangan gagal paham untuk yang berikutnya. Barakallahu fiqnam. Dipastikan, dipahami baik-baik ya. Untuk bedakan antara pendapat ahli sunnah wal jamaah dengan pendapat siapa tadi? Pendapat khawarij dan mu'tazilah. Karena mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka tidak dapat syafaat. Waniyatubillah. Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fid dunya wal akhirah. walhamdulillahi rabbil alamin.